Mau memberi manfaat malah ngerusak. Wong bodoh nggak punya ilmu pertukangan nih masang keramik. Ya remuk keramike. Bodoh nggak punya ilmu nyopir yang jejak mobil. Ya nubruk agak listrik. Wong bodoh nggak punya ilmu kedokteran nih nyuntik wong gering. Ya modar wonge.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 Apa-apa angel. Makanya aja sampai jadi wong bodoh. Wong bodoh itu, apa ae angel, apa ae gak iso. Mau memberi manfaat malah ngerusak. Wong bodoh nggak punya ilmu pertukangan ya masang keramik. Ya remuk keramike. Bodoh, nggak punya ilmu. Nyopir yang jejek mobil.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 Waalaikumsalam. Lah sampeyan, monggo monggo derek, monggo monggo monggo dipersilahkan. Nah, coba ono wong goblok nang teko. takmir pengurus tempat rapat itu wong goblok teko moro-moro lunggu, enggak lagi jumputi karo wong. <laughs> Eh nyengkreh lapo ning kene iku. Iki ngono rapat serius iki.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 dasmu. Sampai gurune kaget loh ini kelas 12 IPA satu kok ruang kelas kok sangit ya apa? Tibake ana jilbabe mbak iku iso bul bul bul. Mbeluk. Perkara mikir e gak gelem takon. Takon nih e tapi gak gelem mikir. Yo ya bingung no gurune. Tanya Pak, gak mikir. Tanya Pak, gak mikir. Tanya Pak, gak mikir. Gurune ngantek lemes. <laughs> Geletak gurune. Lho emang Iya mikir, iya takon. Penyakitnya siswa itu dua itu biasanya ndak mau mikir, ndak mau bertanya.